Bismillahirrahmanirrahim wal maqalatu tasi'atu an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Wal maqalatu tasi'atu te makalah kakaping songo iku an Abdullah bin Amr bin As saking Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Iku muga ridani sapa Allah Allah an huma kang aksara. An Abdullah wa an Amr. Kita tetangi Abdullah lan tani Abdullah bin Amr bin As dawe Khomsun mangkun nafi faida fitunya wal akhirah. Khomsun itu barang lima. Man disapane wong kunna iku ana apa khomsun? Eh, istamak istamakna tegese kumpul apa khomsun yang dalam Lima hal ini kalau lima itu terkumpul dalam satu orang, saya mongko mesti dibelok sapa tidak Ya, dalam dunia wal Awal Awaluha dikawitane khamsun ngene ayat kurang itu eling sapa wong eling terus nak nyatane la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah eling terus nak kenyataane nyata hakikate hakikat niku la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah oleh eling waktan ing dalam sisi waktu ada waktu sausi waktu sing liya selalu eling nak fakta iku la ilaha illallah dari kafir Allah wal Ruya timratno wa anna usatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kuala dawu sobarati akhiru dikrowo Akhiru ngatain jana surah kabeh dikrowo Ta'ala ini Allah ta'ala ala kulli halen ngatasi satu-satu keadaan Wa inna lu mongko sak kelakuan oleh sarana apa amal apa amal ahad kang luwih kaseneng lo ilah wa maring Allah taala. Ahad kuwi sarwati sebenere ahad. Le sarana iku le sarana apa amal apa amal Ahad dari Allah Ya ahad dari ahad dari ahad dari Ada umum kata temen kelakuan naik orang nopo amal lu nopo amal. Orang nopo amal itu ahad balik kata temen Allah maring Allah Taala. Walaan jalan orang lu luwes nyelamat noli abdin maring kaulah mingkul di saya abdin sangi saben-saben kelean di dunia wal akhirah. Ini dikirlai dibanding eling Allah Taala. Jadi gue lengok Allah yang terus menerus. Orang no ngamal sing luwe disenengi Allah lan luwe nyelametno saka segala keburukan no eling Allah taala. Sawu bapak hati sapa ibnu Sorsori ibnu Sorsori. Wa idza kuliya nalikane jemput sapa wong dibali aten nglati Joko. Kola mau mengucap sapa man innalillahi wa inna ilaihi raji'un wa la haula wa la quwata illa Ruya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kala ya, Sallallahu Alaihi Wasallam Bila Tukti Waktu ngekeh Nasura Kabi Al-Kalam Yang kalam dulu Iri Jibrilah Kelan Tampol Ya Allah Paina kasro tau kalam Yang kesatan Yang akhir-akhir Ngomong dulu Iri Jibrilah Kukus Waktu Kau Juga Atau Si Abi Wa inna abadana silan satu ne adu wadu menuso minawul sangi Allah wa alkol biwati alkol sikang atas Tawahu kini Wida utia kane dan paringi nikmatan yang nikmat kala alhamdulillah alamin. Syukran karena nyukuri nikmat maring nikmat. An bin Juntub anhu kola kola Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahad kalam bila warta. Utawi luwe seneng senengi kalam. Luwe seneng senengi ngendikan orang yang kata ilah wa iku untuk iku Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Lai duru rabahani kain siroti ayi dimatlan dine kabeh Gajak kangal itu dalam paling keseni Allah Itu subhanallah Lai duru rabahani kain siroti ayi hinna klan dine papat Gajak kangal itu Itu lah walik Kita mau la ilaha illallah Subhanallah Subhanallah Alhamdulillah Allah Akbar la ilaha illallah Benar-benar Akhirnya jangan lewat Nong yang hati sopoh muslimun musliman Nasir Nasir Waruya nanti dengan sama Anda Sallallahu Alaihi Wasallam itu kala ke operasi kulu la ilaha illallah wa wa akbar wa kulu subhanallah alhamdulillah wa kulu tabarakallah. Fa inna guna muka saat temui kalimat kafe itu hamsun barang lima layak dilurunna kang orang bandingi layak dilurunna kang orang bandingi dimana ini kalimat apa seorang perkara kuat layak dilurunna kang orang bandingi guna ini kafe apa seorang perkara kuat termasuk juga muka kafe ora bakal salah kalimat la ilaha Terus Terus kalimat-kalimat itu maknanya rangkaian kata. Rangkaian kata itu rangkaian fakta. Terus nanti kali pangeran kafir itu tak ulang gue itu dari kafe anna woha wal hakku wa nama itu nami dunia jual batil. Jadi sesuatu yang melibatkan Allah itu pasti hak dan yang tidak melibatkan Allah itu pasti nama Meskipun cara Zuhair kayaknya yang ngomong ngomong politik, ngomong sebab akibat, tapi tetap negatif kita namun Allah Padahal Kalau dia ngomong Indonesia aku melarat, ke pemalas, orang Singapura. Terus undang nang ini mukono, mengatimu itu semarat yang ditulisnya kodok kodar, suka ditulisnya kodok. Cuma ini bebo pinter, ini melarat itu sebagai malas, suka sebagai kerja, kerja keras. Itu pantas-pantas ya sampai kue ngomong orang nganti doa aku. Nah, kue ngomong orang nganti doa aku berarti dunia itu mbok non ning makhluk. Padahal hakikate kabeh kersane Allah. Tapi kita namun namun jadi Allah ya dadi wong sufi pintu. Kau Allah itu ajrakula syai'in itu bisa bagi Itu sebut wa atina humim kulli syai'in sababa fata sababa Jadi Uang ya sudah disufi goblok Mereka ya jadi repot syariat tapi ya sudah saya asing goblok jadi lagi hakikat. Mana Dewi Habib Zain, ono dua ilmu sih pasti dari nak bodoh kafir. Nak nyontok ono itu, ono Zaid mata ini Umar. Ya oke, kudu yakin nak Zaid mata ini Umar ditulis nama Mahfud Zaid itu mata ini. Tapi kita misalnya, soalnya, nak ono rasa kisos, umpamanya sesuai kodok kodok dari pangeran gue, ya kafir mungkin syariat. Nak uang mata ini uang terus hukum Islam ya. Bisa. Bisa saat nah, ini ya syariatmu aku, paham ya hakikatnya Aku ya yakin nak Zaid misalnya matinya Umar itu di dikodo ilah ya Waktu dari itu aku yakin nak aturan syariat Zaid kudu dipisah mergo mateni Umar Paham itu kok Waduh aku melarat terus rawan apa kok ya anak bujo Mergo hmm. kakean rokok, kakean ngopi, mbak anak bujo terlantar kudu disalah no Kok elek Tapi yang hatimu nyalana teman-teman Dan tulisannya ngono, raiku ditulis ngono Selakuannya ngono, ngono Agar kiai nyala nopo rapati BD. Kiai rapat pengamat, pengamat tanpa langsung wah itu. Kau orang tahu ngaji, ya, tapi kiai katon ngono ya goblok. Tapi menamuni apa ya tambah goblok perkarane mau. Iya iya pangeran iku gawe aturan syariat. Napa gawe aturan apa? Aturan syariat. Syariat di Nabi itu ya, kau tenan nono. Nah, Semarat males Nabi nangan tiga nih. Allah paling rasa neng wong nganggur urusan dunya, yo nganggur urusan akhirat. Ada wong Jawa itu rapat tiga roka jagungan dia tapi tahu Wah, kantornya di warung kopi, wong Jawa itu wong larat itu kantornya di warung warung kopi. Jadi ibu-ibu kesini ya, ojo teman-teman itu tulisannya nih arah ya ini Pekerjaan warung kopi durasi 4 jam setiap hari. Tapi, tapi ojo dukung kelakuan kok. Mana angel pokoknya gue dulu yakin dari kafir Allah wal hakku wa nama itu nami dunia wal batil si sing dunia gue namun hak nama Allah taala. Jadi ya, gue eling terus fakta itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah terus kalau macam-macam mana? Mana Quran gue nawa hati nahu mingkul isein sabda faatga sabda kafe itu ono sebabnya kemudian musabab gue anut sebab Misalnya Dul Kornan itu orang jaduk. Ada yang belum duyakjud masjid yang nganggut cor sing kuat. Ini aku masyurkan kan cor itu patahan besi. Patahan besi luloi sangkot timah. Jadi cor itu sekurang kuna apa? Tiga ipatan apa? Besi atuni jubarol kaki. Terus luloi itu sangkot apa? Timah sing tiga. Artinya ini nak kepengen cor itu kuat, materi ini ya kuat. Coba kayak kudroy ya Allah terus dicor sampai roti misalnya. Nah, alasannya pangeran yo kuoso, gawe adonan roti jadi koyok beton. Nah, sesuai nak pangeran kuoso, tapi ada ya kebong lucu tuh, gawe beton kok tanpa apa? Roti. Ya eh, sini wa atina rumingkuli sayyidina. Ah. Sasa, sasa, sasa. Iki tetap neng atimu, neng neng kersane Allah rano ini roti becor, cor cor Allah dirusak ya kun fayakun roti ditetir kuat ya kun fayakun. Kayak sing nanti, Nabi, ono sahabat perang, tengah-tengah perang pedang itu ada wong kafir digo nangkis pedangnya coplok menculot terus Jawa. Abi Nabi juga ada pang wet ning gak Ada buka itu pedang. Itu jadi pedang sing luwih lantur timbang pedang sing asin. Moko dahan wet langsung dadi napa? Mengenai sahabat di kenangan pedang sama Mereka hmm. Allah kuasa. Tapi rasa aku jajal gue demen izin Saya <laughs> demen izin gue jajal ngono demen Ini Mesti rangarah Jadi, gue gue sopo. Orang di ajak pengiran sampai open keramat bareng. <laughs> Maka men ora diajak dulu sampai apa kepengen apa? Keramat. Mana orang kayak ulama orang pun surat Kalau termasuk partai yang di surat istis Dulu nih kita kita, tapi aja anu takut, lho, ya. dosa ya anu takut. Tapi aja nentang tambah kualat. Ya. Ndak terasa hantu, ya rasa nentang. Gue Bolak balik ono apa itu, nah, panas banter udah sik kok. Sing ra ono nek desa mergo disungkan kula wis sebab derang ra gelem. Kalau lama dia ngejali tidak surat istisqa. Monggo bah surat istisqa. Yo untuk zaman akhir dosa wes ake, ra dan watu wes ake. Wis <laughs> ra usah Maksudnya itu keadaan begini dan waktu, itu ya? Wong udah akeh, wong duga akeh, di proposal ke santri dadi daftar nobos akeh, kuwabe itu bulat, orang waktu watu wis apik. Wong ora usah istisqa, semua udan ya udan dhewe. Ono kiai rada beling, sing ahli falak udah rada beling. roh rapat ya orang kok cari, wong kula niku kiai dadi ora kiai. Ngene Mbah, nek istisqa tak hitung sik bareng itu falak wong wayu dan ojo Mbah mari ke toro mandi. <laughs> Bareng dihitung cara falak, ya. Mizane wis jadi tadalu wis waya dan ada istiqo. Dan ada rasa istiqo wis waya menjadi dihitung. Kan cara dipalak kan iso nanti. wah, ya, nak buru dewi, soalnya udan. Kamu aku melok rapat, cuma piye karpe. Kalau kita warai, nak kini sisko ibu ibu mandi, tak kono ahli falak. Kalau oh, nak kira di konco falak, tak kono BMKG. Ya, ibu udan gak apa. Ibu udan gak apa, seminggu kas. Oke. <laughs> Tanya dijawab tolong ulang kan. Oh, saya siksa bahaya ya? itu. Ya? Setelah dicap raman juga ngenteni tolong ulang setelah dicap. Iku kayak beling. Oh, hubungan bukan pangeran kok. Iya tapi ya, semua akeh ben ngono. Penting kayak yakin nak kabeh la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Cuma yang ngomong sebab ya bener dari hati Zain contoh kue iman bek hakikat nak Zaid matene Umar itu ya wajib kan jadi nih orang Mahfud misalnya Zaid lah Umar matene Umar tapi ya cocok pepe ngono terus layak ibu alih kita wajib sos semoga kesannya pangeran yo goblok Nanti kita ya ngalamin kekafiran, tapi dia yakin kekafiran di ya kersane apa. Terus rasa bu pertentang terus panjang ngono ono hakikat ono syariat. Dia semua ngono pangeran sana Umumnya wong tiga ya berkokok leset. Mereka kesusu. Tadi pangeran bisa wae dia kue tiba tengok-tengok ini jujur Tapi kan ora umum ngono tengok-tengok jujur tiba. Pantese tiba itu yo ini medal, imedol pantas pantas saya. Jadi ku pangeran iki ngono wae ate aku mengkuli saya sayin sababa fata. Tapi sebab itu ora oleh mbok iman. Iki Allah iku kuasa. Ada kafe nabi iku tetep dikai mukjizat, dilingi-lingan Allah rasa terikat besok. Ya mau ya, pedang jadi gue sing nopo kota Ayu, kota tak tahu berpati coplo di mana wong kafir berpati coplo berpati coplo ben nabi ya ainu e meripat bali on langsung balik mereka mau pangeran rata terikat apa jadi nabi ono daerah sing cukup pangan wong enam jadi nabi daerah itu diinstruksi nabi itu cukup wong tolong ewu ya cukup tapi gue rasa usah niru mm-hmm. nabi. Kowe kok gak kena adab gue gak kena gue gak kena adab Oh, mulai sholat istisqo itu ya tetap sunat, tapi nak kulo kulo itu ojo jak sholat istisqo. Kue wae sing sholat istisqo. Nah ramadi pantas. Nah aku kan kayak gede rapantes nak ramadi. Jadi kayak gede cocok aku aku. Kan oh, daerah kulo kayak gede sudah sholat istisqo. Siji ya mergo doa alim jadi ngerti orang kena waktu wis apik. Nomor loro ya, mah Enggak tapi nak difalak kok para wis parek ya udan. Istisqa. Kulo dikonco ki falak. Apa ono gerakan istisqa bareng dia falak teko niki ojo saiki si itu ya udan wis ditung ngono. Ya, ditung ngono. Falak. Ah, seragam karuan ngomong. Wa idat tada'a fi syai'in qala bismillahirrahmanirrahim. Mumpama suatu saat kula sholat istisqa ya mau ngergani tangga, tapi kalau dulu ya ora tenan. Suatu saat tapi tahu ya orang ora. Dirawani ngajak kula. Wa idat ta ala nalikane nanti sapa wong bisa endam berkorok kala bismillahirrahmanirrahim. Nabi Nabi coba tiru Nabi ku kasih pangeran nong alam itu diinterupsi pangeran kon anut Kanjeng Nabi ora penak. Nabi ku ora kena jinus. Arab Pak Padang Pasir, kurang topi napa? Arab Padang Pasir. Terus padang pasir, pewanas, ngani itu khutbah, khutbah yang ada nih wong. Kalau ngakoni api, ninggal lele. Kunane kunung di sini kurang ajar wong desa, tapi ya baru kan, wong desa kurang ajar ya baru. Tengah-tengah khutbah nu wajib ra dirungokno wong desa, mergo pikiran wong desa wis saiki ku kurang mangan gara-gara kekeringan. Amin, ngomong api piye Akhirnya ya Rasulullah, Kau terus akan pidatin halakatil ambal dunia, kau serusak perkara lapas dia gak rusak yang belum besok. Jadi khutbah Nabi rapat itu rumah nanti ini pikiran ini sapi ke kelaparan kok ono bekas visi politik barang seram lebu bujur ada ini Akhirnya Nabi ya rada juga ya rada juga tapi Nabi ya bisa ngempet apa kue nggak pakpoh. Nah, tapi Nabi ya rada juga sini, sahabat ya mau tengah-tengah khutbah. Nabi langsung ngendikan eh, langit hujan hujan Namanya rada juga buaran semua minggu buan dia sapi ini malah kastot kabeh. Tapi dasar orang desa suwan teh marani nabi. Nabi udah nih gue mari tabaruk tak Nabi itu Allahumma hawalaina wala alaina langsung mundur. Ya, nabi Isolan galeno alam. Terus siapa ini keramat ngono. Eh, tak usah. Kalau lu ikhlas nabi tok sing keramat. Jadi apa ya? Gak mari melete, menurut karuan mau bener. Gue yang keramat bisa, malah gue mau dulu bener. Itu beda, kalau Rasulullah itu beda. Orang Nabi Musa, Nabi Musa itu pernah hanya sekian menit jika ingin menguasai bumi, terus kewajo bumi. Jadi Nabi Musa itu semua nabi tahu di pasar itu Nah, yang liani nabi tahu di pasar itu nya, wali kutub. Jadi wali kutub itu orang yang tak sekian menit atau sekian jam di pasrah nya bae pengiran Lan dari nopo kutub. Tapi itu di ning dunia mau ono sekian. Jelas ra kowe lah, ra usah di gr ini. Koron itu rak wong melete mlete. melete ini itu semua investasi di e sebagian besar itu ngelawan Nabi Musa. Jadi Nabi ya wong ramah tenang, dilawan pengeran ambek pengusaha. Ayo Fir'aun ngaku pangeran, sing koron pengusaha sing aman arsitektur itu sepakat ngelawan itu nanti. pengusaha itu rotok coro oleh protes rotok mangkel ke pangeran gusti wong karwan wong nakal bukti itu karwan iya terus wong ini banyak tukang protes jadi kan tukang protes kalau Nabi Musa Nabi Muhammad tidak tahu protes Nabi Muhammad malah walian nah ono wong kafir juga aduh wae ora ono jangan haba udotin ra ono sak nilai sayap nopo nyamuk tidak Nabi Muhammad dan Nabi Musa beda mulane sing pantes ketua kaki Nabi Muhammad. Mergo luwe legowo, roh roh pangeran luwe napa? Legowo. Nabi Musa ora pangeran diulang. Inna ka ateta fir'auna wa mala'u zinata wa amwalan fil hayat dunya. Jenengan sebuti dan karuan wong nakal pokoke dhuwit iku piye. Inna ka ya pangeran ditakokne jenengan piye wong karuan wong nakal pokoke dhuwit. Robbana liudilu ansabidi Terus semua itu dipakai sarana untuk menghalang-halangi jalan jenengan. Ini loh Gusti, entah nodonya nih, rusak. Ini apa-apaan, no, fase kok suga sing soleh melarat, ini apa-apaan. Terus Nabi Musa terima. Apa yang ini berarti syariat Nabi Musa. Ini gue dinasa, syariat gue sebar. Jadi syariat kaji Nabi, nak orang Musa suga ben kono, Ngomong duwe sayap nyamuk Nak gue kuat, nak kuat yo. Ya, ya Nabi Musa ya Akhirnya pangeran itu nuruti Nabi Musa berbatang puluh tahun. Nah, dituruti Nabi Musa itu ingin itu, dijauhi ini ke pangeran Musa. Sekian menit dari sekarang bumi itu wemu. Jadi terserah kok. Nah, jadi Nabi Muhammad ya berkali-kali. ini Nabi Muhammad gak pernah manfaatkan itu untuk untuk singkat ekstrim. Wah mumpung bumi ku eh, Nabi Musa harus bumi ini ya Musa saat ini juga kamu merintahkan apa saja ke saya tak turuti. Terus Nabi Musa bilang, Ya Ardu ikhlifi di Korun. Korun telak. Warang bumi mulai nalan korun. <laughs> Nalan korun mulai sikile ambles. apa es paru ambles. Ya Musa Agisni Agisni Musa ketulung ya utuh. <laughs> Ya Musa harus main ceban. Nanti wo. Nanti wo. Lalu <laughs> iku pangeran bisa ngene ini, Pangeran bisa sampai anten. Pangeran Nggak ada di korun. Rodol itu cek goblok Mbok aku ya tolong, aku ya tak tulungi. Ya tolong ambek Musa. Wes potongan ngono wis ra ketulung. Tadi pengiran saking apian. Ayo leron. Ya tolong ambek Musa. Mulane terus dicabut, hak penguasaan bumi <laughs> dicabut. Ambek pengiran mau pirang menit tok. Wah bahaya. Nah, jadi kabeh nabi baru diinstruksi amal sing mengendalikan alam. Itu satu-satunya nabi yang ora tahu mengendalikan alam. Kanggo ngono-ngono itu kan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Kabeh nabi. Ketika Nabi Muhammad didustakan yang Mekah, gunung mater Nabi ya, ya Rasulullah saya diinstruksikan Allah supaya nurut kamu. Kalau engkau mau saya akan nungkepi wong kafir benteng. Ya Nabi ojo, nak bapak e iman, engkau anaknya nah, Saya kira gerakan terlalu ekstrim. Nanti ini ya rasa. Nah, babam bisa hidup kabeh berbeda. Anak butuhnya dunia, ngiyai faslun faslun ya. Babam cuma sama nih opo. Ya baru barokah sabare wali So orang kena bapak ya anak era ya, kena anak ibu ya, tuh. Bapak era ya, apal Quran saiki ke anak ibu apal Quran. Baru TPK TPK bapak ya cek ra poso anak e poso. Kuwi sabar itu saya opo. dakwah apa sak nyek sak iman kabeh ini pangeran tuh. Mana aneh. Boleh wong ngaji ben kan ngerti. Ya. Kabeh kok gawe ya, ra piye. Gunung aku iku nak misale ora bapak iman, anake napa? Iman. Akhire gunungnya sih tetep gunung ae ora aneh-aneh. Nah, nabi dua keramat kendala no alam mesti tiga keapian. Iku mau tiga keapian, ya, soyo banyu diintersekno di ombe cukup wongsak perang badar perang khaybar padahal ini masih itu ya nabi rada tahu juga ya perkara udan tapi orang nanti terus wong tenggelam ya pokoknya gue nunjukno alam dalam medali ini nanti itu udan seminggu ya mereka mau wong di semua rada etika tengah-tengah rada di rumah no ya nyala apa Ya ini ini iki tengah-tengah tikus cuma anak suka tak cuma dongakno keberatan duit bar. Aku ini rumah tapi Nabi Musa, orang orang tak turuni. Tertarik aku memang tapi Nabi Musa. Sangat dengan dia. Tadi koron itu ini pas tenggelam koron itu ya Musa gitu ya gitu. Sabar no. Menapa pikir ada bukan? Aku pengen tenggelam aku malah gitu gak seru sukses ya kepengen sukses nanti korun ibu nak pengiran jangan dikan lau iya ya istahu sabila aku setuju umpama dia injek tolong aku tak tuh Ibu nunjuk non Allah ibu maha rahman yang tidak terbatas ibu pengiran dan ibu tercermin yang akhlaknya dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengeran itu Nabi itu Nabi sing gak tahu putus harapan ya Nabi itu uang sing gak tahu putus harapan harapan nah, wis sampai kabundut iki dhek yakin nek agama iki dituruni pengen Kenyataannya nyata nganti kiamat itu ono mati kan nyari Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yo ya mau Islam kafe agama ditunggoni nabi bagi ditunggoni nabi yo ya kukut Islam isra ditunggoni nabi ini tapi nganti saiki ila yaumil ya mergo nabi itu wong sing paling berpengharapan yang Allah Subhanahu wa taala itu kan jenis. La agama iki limangka nayar juwa hawal yaumal akhir agama itu kanggo sing apa ora sing pahpoh putus wong wis rusak kabeh dunya rusak kabeh oh, kiamat wae timbang dunya rusak. memang kamu dunya ini pangeran ra perso iya perso nak rai-rai zaman akhir ngene iki kelakuane ngene perso kabeh kan seneng Quran dulu, bahkan seneng nyantri mergo saiki terdaftar sirai ono setai macam-macam pangeran wis perso kabeh yo maklumi Ya piye piye, kok kowe geger oh? Dunia ora ideal itu pangeran wis Wes, wis ditompo. Sementing ngekang no kalimat dan ben dadi imbangane kesalahan-kesalahan nah. Saya ini misalnya negara masih dikasih hafid, kau apa nentang? Masa kowe rasa nengak hafid di rizki? Tapi apa dukung yo goblok. Masa orientasi ning apal Quran dan mlebu polisi gratis, mlebu kuliah gratis, goblok tapi. Tapi nentang yo goblok, mau pengirannya di fasilitas kok kau? Sing wae wis menang. Susah ya apa sih menang rasa komentar. Nah, Tapi langkun kono ngomong perapatan. Wah. Jadi kalau suwun lah, pokoknya pangeran itu mau bener hakim sih, hakikat jago imani. Koyok wes ditulis inazi dan kota la umaro misalnya saya ditulis materi umar. Tapi misalnya tenang, ya tetap hukumnya begini ya. Mangkota la akhoro biwiri hakim ya kutila diterangno hukum ki Gitu. Kecuali keluarganya maksud, nyepu, nyepu. Ya sudah. Ojo kok pepes ditulis kodok kotor terus gak salah. Ya repot no. Ini hakikat yang imani, syariat ini. Ya, nama. Ya mau nak gawe bangunan ya kocor. Ojo kagak wong terus wong koroti. Gue nona Allah puasa. Tapi masalahnya Allah rasa senang pertunjukannya lewat raimu rasa tapi Kepinginnya lewat nabi nabinya kekasihnya itu iso. Karena kayak gue kan emang ya, rasa sholat istis kok orang udah waktu Ape. Dalam keadaan dunia maksiat ini orang udah waktu itu. Rasa sholat istis kok. Kalau mau sholat istis kok ya mau ini takut ahli falak atau BMKG naik parah. oke ini udah sakit. Nah kecuali ke sholat dan istisqa itu mau niat tador neng Allah nujuk nak buta orang kepengen disembadahnya. Tapi masyarakat kan tetap ini kayak ngobrol. Wes cobaan wes nuwange boleh tetap rautan. Ah boleh dia yo temane. Ya timbang isen sadok rautan, timbang isin sadok raudan. Cara pulau kan, tapi sangat ada anak aku dhewe aku Tapi aku ya coba anakku kowe, mbak karu-karuan. <laughs> Biasa wae loh. Biasa. Wa idab tada lan nalikane ngawiti sapa wong bisa ini dalam perkara kala mengko sopong bismillahirrahmanirrahim. An Abu Hurairah kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kula amren di kare naik ta alhamdulillah Allah. Tapi pangeran cek ngalih no kekuasaan itu gampang Nabi Musa itu tongkat, itu juga kekuasaan koyo ngono tongkat. Ketika Nabi Musa dikejar-kejar Firaun, waktu Falamma mataro al jam'ani qala ashabu Musa inna Lalu drakun qala kala nama ya rabbi saya Nabi Musa itu wenang go to. Wong dikejar Firaun anak gue wedi. Ya Nabi ya Allah Musa, kita mesti kekejar dan Nabi Musa tenang lah. Tuwanan terus segoro di mau di sakit bek tongkatnya langsung bisa diliwati. Firaun melebu ya tenggelam. Terus yang jadi Nabi Nabi Muhammad tetap tidak kesempatan ada kok. <laughs> gak tertarik, nolong uang gak tertarik. <laughs> Musuhnya orang masalah gak tertarik. Mau ngawali takut pengiran inna ke ateta. Fir'aun wa malahu zinatau wa amwalan fil hayatid dunya. Rabbana yudillu ansabili. Rabbana tmis ala amwalihim masjid ala kulubim fala yuminu hatta yarawul adatal syariat itu mansuho, syariat itu rakan dino, itu dongano wong, nak wis mangkel dongakno nganti ra oleh iman iku ra oleh dino dadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an mbok wong kafir 70 tahun ijek diarep-arep imane senajan to ning detik terah Mengenai pengumuman kajian Nabi di Inna Wuha ya balu taubat al abdi malam yuhor kir Allah itu so nampak tobat asal lu memang Nabi kajian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam luar biasa Yang mengenai kira apa terang-terang itu syariat ibu wis bar Syariat itu. Karena syariatnya nanti dia nunggu tobatnya wong malam. Yo. Mana rano syariat pasot yang raka di Nabi rano syariat pasot. Bu istu rahmatan, bama bu istu la'anan. Nah pasti redaksi ini ini lampu la'anan wala fahasya. Aku raju itu pangeran sebagai wong sing tukang pasuh. Wa inna ma bu istu rahma aku diutus pangeran itu kabeh itu nuansane napa? rahmat. Masuk uang nakal aja ini satu satu. Orang sekedar cinta ini tidak harapan. Dipanggil-panggil itu. ya, ibadil ladina nasrofu ala anfusina nabo latak natu merahmatilah. Inna buha yafiru dunuba jami'a. Kaya opo yang ada dari mati Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Jadi kita sedang salah. teluk celuk balik. Nak apik diganjar. Ayo nak ya nak apik diganjar, nak lagi salah jadi panggil panggil kembali Nah, kembali kok ora penak. Mana gua suwon nang jadi mati nabi kusum. Ini mau nak apik langsung diganjar. Nak lagi salah diundang-undang kembali. Kalau mati nabi Musa salah Krishna tuntas. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kula amrin sakjane perkara di kalian kang dene kapi ana ita ta kang ora den gawe siji ing amrin di kalian apa alhamdulillah bahwa apa monggo itu berarti terputus maksudnya kabeh perkara apik kok ora dikawiti alhamdulillah atau bismillah itu statusnya aktor aktor itu misalnya sebagai sikil butuh hito, tangan itu semuanya terputus sama barokah. aktor itu semuanya gak ideal, sebagai mobil kehilangan ban, semuanya sesuatu yang gak ideal itu apa? aktor. Akhro saya tahu yang hati satu ini itu. Wa idza afrata min hudam faqala astaghfirullah. Wa idza afrata nalikane metu sopo wong apa peka sopo wong sembrono sopo wong misane wong dan jika seseorang itu terjadi ceroboh kemudian melakukan dosa. Aksara tegese ngekehkehna sapa wong. Gambar ing dosa sopir kang metu minggu sangking wong iku astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala adulukum ala daikum wa dawaikum. Iki apik kanjeng Nabi. Wong tak didono penyakit apa batem apa. Pokoke nak dadi mati Nabi. Penyakit ya diulangno, obatnya lebih ulama. Inna aku saat penyakit sirokabi adinu buduso. Penyakit tem yudus. Lawat jawa aku melantak temen obat sirokabi wal is. Ikhbar itu jalur sepura apa enak. Kita roh penyakit ya roh solusi ini. Ikhbar susah ya bu istighfar. Rawal memang istighfar. Nah ono dan nah ono nopo kekeringan istighfar wae. Jalur udan engko engko penting istighfar sih lho karena karena nopo. Satu, kalau mengatakan hati kebatilan. sinan, wani berapa sirah dan kalau Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam, iya. mandi sapa nih wong lagi mana tuh bisa kemana istighfar istighfar. Jalan pun gawe bawa Allah, Allah lagu maring man mingkul bikin, atau mingkul doikin kami. Tangi saben-saben barang sing rupak, Allah gawe makhluk dan jalan keluar. Orang yang selalu istighfar, pasti setiap ono kerupakan Allah bikin jalan keluar. Tapi lagi malah, nah tepil. ojo pendak diundang tahlilah istighfar, nah ora rokokan aneh ngomah. Istilah jima itu sering konsisten apa? Istighfar orang apa pada orang udah udangan. Jadi lazima itu konsisten. Wa min kulli hammin dan samping samping samping barang sing disano Allah gawe farojan dan kesenangan. Jadi orang yang selalu istighfar kalau ada masalah yang sempit menjadi longgar, kalau ada kegelisahan jadi sen senang. Tapi syaratnya lazima apa? Lazima itu telah selalu misalnya istiqomah begini istighfar begini roh istiqomah itu pendak tahlilan istighfar tahlilan orang juga lazima jenenge penampilan gitu nih. Waruza terus berjani sopo awo yang mamin hai tulayah itu wisangin sirane urati nyono nyono. Jadi selalu ada rezeki yang tidak diduga juga wau mata hati sopo Imam Ahmad wa Abu Dawud wa Ibnu wani bagi Imam Abi Bakar an Siddiq radhiyallahu anhu Nabi alaikum bila ilah la illallah wa ya alaikum nata pono kabeh bila ilah illallah pelan kalimat dari ilaha illallah istighfar lan pono ngakoni istighfar Pak Tiru mongkong ngekang ngekang sirah kabeh sayang kalimat la eh, ilaha illallah lan istighfar. Fa inna iblis sama satu ne iblis iku kala ngucap sapa iblis ahlak sunnata. Ahlak yang ingsun anasa ing musuh dijenuji kan pira-pira dosa. Tapi wa rusak sapa anak yang sun tidak ilaha illallah wal istighfar saya bisa menghancurkan manusia lewat mereka tak provokasi dengan lakukan itu so, tapi mereka menghancurkan saya dengan la ilah la ilah malah hancur iblis hancur masuk ya hancur setruk yang pinggirmu jadi siapapun yang sering melafalkan la ilah illallah dan istighfar itu sama saja menghancurkan iblis. Karena iblis setruk kan gue coba rapati itu. Wong wis ora ya, Jadi iblis sampe ya. Iblis berapa? Ini bahaya, nganggo kuwi bahaya. Nah itu kenapa? Ini resepnya kenapa? Suruh menghancurkan iblis lewat napa? La ilaha illallah dan sifat. Tapi falah marwah itu mengkon ini ningali engkon dari kae mengkon mengkon kabeh. Bahwa saya bisa dihancurkan dengan dari allah illallah. Ahlak tu mengkon rusak ingsun niku ngomong akeh bil ahwa iklan huwa nafsu. Wahum te wong akeh gak kaguna nyang rasa wong anda minta tenang ini itu guna itu untuk petunjuk mengenai Mengane niki eling-eling ya bahwa nafsu termasuk yang paling parah itu setiap orang mengimani pendapatnya sendiri. Jadi iblis ini loh, jom. Kue nak dikongkon zino, kemana cara wong soleh dikongkon zino kan terlalu jorok. Kemungkinannya mau tuh kecil. Kon ngeflay, mau wong soleh kan kemungkinannya mau tuh kecil. Tapi nak dikongkon nyala wong liyo, karena dia merasa benar sendiri itu potensinya mau. Karena dia melihat kesejahteraan Indonesia itu lewat si A, kalau lewat si B pasti Indonesia itu rusak. Gara-gara dia meyakini pendapat itu, semua orang yang melihat B disalahkan. Akhirnya dia tidak justru lewat zina, lewat maling, tapi lewat menyalahkan orang banyak. Dan dia merasa benar. Ya, dari iblis ketika tak dosa no zina orang gelem, tak dosa no mengimani pendapatnya sendiri sehingga mereka menyongkol wahumu tadi. Mereka merasa dapat hidayah. Mulanya hati-hati, mulanya tidak ada pendapat sing orang mewakili sorihul Quran wal hadis tidak usah ngimani pendapat. Kecuali pendapat itu memang benar-benar ekspresi atau penerjemahan dari sorihul Quran wal hadis. Iku jenenge pendapat, memang kamu nerangno Quran, nerangno hadis. Tapi nak pendapat kawakmu dhewe misalnya ngene jadi kiai, ngono wis kekeringan, kita kudu istighfar, kudu istisqa. Ya yo opo kiye tidak istiqok kok gak gelem. Berarti kamu yakin benar pendapat kamu sendiri. Padahal orang lain yang gak mau istiqo bisa saja lebih dibenarkan Allah. Mergo makom kita iki makom lo supaya ora ana adab. Dalam kondisi kaki yang dosa ngene iki ora makome jaluk rahmat ora makome, makome trimo jaluk ora ono ada Iku ibarat ngene. Kowe bar melanggar sama seorang raja atau melanggar be atasan urusannya pertama jaluk sepuro, mau melanggar kok jadi bonus, itu waras loh itu. Ayo jajal, kelakuan nama be atasan bar salah, urutannya jadi sepuro kok jadi bonus. Podo ke hubungan be pangeran salah kok bener, salah, terus jaluk. Saudara sih jaluk urusan utara ini. Boyo wong ku nalar sithik. Dadi maksudnya ini lho, kowe istisqa ki monggo niati manja be pangeran. Kali manja dengan Ya Allah, kita ya tahu kalau dosanya banyak, tapi tetap saja butuh rahmat. Nah, pokoknya nunggu, usah menunggu lah. Ya tapi lalu dia kiai tidak belum? istisqa. Karena dia yang dalam istisqa tahu diri, makomnya makom istighfar, orang apa? Istisqa. Tapi lo ya coba terus yang kiai ragil gelem istisqa terus ngomah rokokan mobil. Ah, timbang istisqa ra dia, ada mobil itu ya hati atas foto Maksudnya itu ya orang usah istisqa tapi ini mau istighfar astagfirullah ya Allah sakene ini kan di Nabi aku padha bener e, sing kok ya bener nih, tak ta'alluq bae pengen. Kan jadi ngomong ya bener istighfar. Ana ono padha warase. udah males sih kok awan-awan yang lapangan tapi mesti mandi lah opo itu ya sarap iku ya sarap ketemu sarap. Mau saya begini loh ya, makanya hati-hati ya. Satu sampean milih salah satu pilihan, itu saya yakin teman-teman. Dia itu pendapat kita, pendapat kita itu rawan salah. Nanti ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam zaman akhir yang itu tiga hal. Sukun mm. ya, muta'un sifat medit sing mbok turuti ya sukun muta'un sifat medit sing mbok turuti wa hawan mutaba hawa nafsu sing mbok turuti terakhir apa wae jabu kulli diro'in diro'in setiap orang hanya mengkagumi pendapatnya sendiri pengamat-pengamat ora iso ngaji ora iso apa ditandani kiai ora nurut nak kabeh wis kodok kodok ngamati wah fenomenanya gini pergerakan politik ini mbok omongin apa kodok kodok orang-orang Terus wajan yo rezekine kok kono keben. Tapi kiai wis ya keben. Tapi nak dia sih eling gak gelem. Padahal dia dia nyalon bupati orang ya ngarah jadi. Padahal nak ngamati, kau koyo ya, oh, dia ini nyalon apa sih? Mereka orang pergerakan dukungan, apa? Ini juga orang gue pengamat itu nyalon bupati. Bener rasanya nak teori ini salah. Ya kayak kayak itu kan rakan etikan dan. Nah, ini kandidat, tidak lolos, kau kau kau iman dengan musma Padahal kita milih salah satu A atau B itu masalah zonia. Masalah apa? Iso benar, iso salah. Kadang yang kita pilih itu salah. Nah masalah zonia nggak oleh diimani. Apa? ke inna dzanna la ini minal haqqi saya jenenge dzan itu tidak mewakili kebenaran. Kebenaran. Mulane cara aku milih si A yo. Ya. Akhtaruhu astaghfiruhu aku milih tapi ya tetap istighfar. Soalnya pilihanku salah. Misalnya aku milih si A, saya ini soleh, iso wae pas tak pilih itu bener, mergo ijek soleh, dibeli pas jadi serapati. Soleh kan manusia itu perkembangannya kan tidak pernah tahu. Iya, itu rabi ini. milih kalau itu iki di istiqori wis bener gabari belum merpati. Ya, tapi maksudnya pangeran merpati ini itu menarik mau orang tahun. Bariku jadi bijo. Atau <laughs> jadi gagal. Pengiran pangeran kan ngeki alamat merpati kan pangeran ragau selalu merpati. Mau alamatnya berbati, tapi Allah kan gak jauh selalu berbati. Suatu saat berubah jadi jahat. Kenapa kenapa istikharahnya merpati kok jadi gagal? <laughs> Jadi pangeran aku bisa berubah keadaan. Kami itu kalau suan sangat ya. Jadi liane sorry Quran wa sunnah, liane ekspresi lafat-lafat yang implisit, eksplisit nih Quran hadis, iku rasa bu iman. Mereka iku jenenge pen dapat ya, pendapat temu rawan salah rawan benar ya kaki salah justru itu orang sambo iman. jadi misalnya milih presiden bupati gubernur ya milih karena kita punya istiha tapi rasa yakin istiha salah sehingga gak perlu tukaran mereka pilihan om barang itu mau boleh wangi tenanan nggak om barang nopo kasus yang daerah pulau saya dia sing istisqo menghormati sih rais istisqo jadi nggak istisqo ya pamit pulau khusus mungkin pulau istisqo enggak Nah, Saya ra sing ra ya. ya biasa. Malah ini do pamit Terus kalau lu baca pidato surat cara nih pidato ngene, omongi ngene, nek mandi biasa. Mergo pangeran itu orang wajib nuruti, berarti kowe nek ra mandi rejim ya cepet dia ngomong lo tenang. Masuk tobat. Eh pokok kok dia ya, mandi boten terserah pangeran. Kalau dari setekot-tekot gue. Ya, Wah, padahal ngandani ku ya beguyon malah dilakoni ten waktu brono. <laughs> Waktu brono Tapi orang gunane barang kalau malah hujan ya masyarakatnya tenang ya sampai pengir. Ya, ya, misalnya kalau ngotot gue ngotot istisqo ya ape, jalur pengiran gue ape. Tapi sing ra istisqo asal niat istighfar ya saya. Mergo makom kita itu makom tolak bala. Ya mau misalnya kayak bersalah sampai atasan, makomnya itu kurose, orang kok jalur gue Kabeh naik nih. Tapi misalnya kamu wapik banget, kue bar salah lah tetep iso manja. Kayak kue salah mbek wong tua. Misalnya kue bar salah mbek wong tua, wae mangan tetep mangan ora. Tetep mangan. Mereka kue yakin wong tua mah. Eh, lah Allah ya di bang wong tua. Yo oleh manja yo ya oleh karek makome masing masing. sementara ngocok nuruti nafsu, ojo nuruti nafsu. Iya mau lah ya misalnya kayak terus manja terus bek pangeran ya ape mau ibaratnya dia salah bek wong tua temanannya mau mandi. kau yakin wong tua ora apa. Kok kayak gitu yo ya bersalah bek pangeran tapi tetap manggon ini pangeran nek mati nek mati pangeran. mereka Allah tetap Rahman Rahim. Lah apa kamu nur apa-apa. Iku enak itu di orang Islam, itu baru kayak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu itu melimpah. Dan sebut wakuluhum min Rasulillahi multamizan farfam minal bahi awrasham minal diam ya bahwa kifu naladai hati ini minuk tosin fami o min sebadi jadi kabeh ilmu ini ki multamisun min rasul Bila kakek kita ono wong sing juga ilmu nabi ya. lewat kenyamanan juga, kaya Abdul Hasan apa asyadi ono semua kami kok saya Abdul Al Haddad beliau menitik beratkan yang hau. jadi orang saya tabu al haddad senangnya dulu mungkin rasa jalur pengirannya kayak orang diadab gue sampai kira-kira ngono makom nek saya fakulatan asadiri senengane manja be pengiran yo kabeh manjen ciri utama wong apik sendiri wae unana rohobau warohata wong apik wong sing hubungane be pengiran nak dalam keadaan rohoban yaitu khauf ya rohaba dalam keadaan roh roja akhirnya kita di makom benal kofi waroja tapi masalahnya akan kita wis ditegur pangeran duwe jenis api Ya kan kita kan sudah dipilihkan Allah di jenis hati, ada jenis hati wong pede ya. Mungkin kayaknya ibadah roja Orang wong sing di petir pangeran jenis hatinya hati di ile. Ya wes kan kita sendiri ilmu itu tidak bisa mendikte hati kita maksudnya gini. Masih aku tak ulang rojak koyo apa, nak jenis hati cilik kan lebih dekat ke kau, bang ya. Bang ya, mungkin jenisnya jenis hati cilik. Ada orang yang hati gede di khaufna tetap tenang wae wong jenis hati Gede wong cilik wis dolanane ngisor wit gede tanggane genduwo. <laughs> Dadi cilike wis beling. Ngisore wit gede turu ya ten tenang. Mujine sapi gede. Ya jenis ngono iku cara diulang ngaji kau ora mati mandi. Ana wong sing dijenis susatine ati cilik, metu omahe rohani. Apa turu akhirnya tenang harus dikunci ta ora. Nah jenis sate gede, gak lawang cek belak-belakan itu turu santai. Mau hmm. jenis sate Ya itu cara sampean jadi wali, itu jenis Abdul Hasan Asyadi. Nah jadi wali, kita ayo orang misalnya jadi. Kita ayo orang misalnya. Misalnya itu jenis itu. Jenis itu orang apa-apa. Tapi sementing nopo Ahlaku nasati dzunub wa ni bila ilaha illallah wal Tapi yang paling repot tuh kalau kita dicoba ahwa, ahwa paling repot tuh ya. Kamu merasa pendapat kamu benar sendiri dan menyalahkan orang lain. Melani Rasulullah nanti jawab, Ida kola rojulu halakan nas bahwa ahlakuhum. Kalau ada orang komentari orang lain halakan nas semua manusia rusak, dan dia merasa sendiri yang tidak rusak bahwa ahlakuhum sebetulnya dia adalah orang yang paling rusak. Ida kola rojulu halakan nas bahwa ahlakuhum. Ini ini apa? Kalian apa? Ida kola rojulu halakan nas bahwa ahlakuhum. Kalau ada seseorang meyakini semua orang lain rusak kecuali dia bahwa ahlaku. Sebenarnya dia paling rusak. Karena tadi berarti dia sok suci sendiri benar sendiri. Padahal Dewi Pangeran Budi Fala tuzaku anfusakum wa a'lamu bimanit Kamu tidak usah merasa benar sendiri. Allah yang menilai siapa yang paling benar. Itu nak kasus pulau ngaji nggak sendiri. kan karena tadi kita ini hanya nerangkan maknane Quran sampai hadis kowe kudu pede mergo iku nih pangeran. Kamu harus pede karena kita nerangno nih pangeran. Misalnya aku yo pede, semua dosa pasti kalah dengan la ilaha illallah dari istighfar. Kita harus begitu, Karena itu tidak pendapatnya bahat. pendapat sing didawono Kanjeng Nabi. Kita harus begitu. Ya tapi nak neng kue, tapi kalau istighfar itu berarti kalau mesti di sepuro. Masalah istighfar enggak muni kualifikasi. Tapi kita tuh ngomong sekali istighfar pasti di sepuro. Lah kalau istighfar kok rati sepuro karena enggak memenuhi kualifikasi. Misalnya yang pangeran benda utangnya akeh, itu kan berarti pangeran enggak tujuan kan? Atau istighfar wong-wong kan seringnya ngono. Utangnya akeh terus eling pangeran. Ben disaur. Sebetulnya neo eling utangnya eling pangeran. Eling utangnya terus libat no pangeran kan. Lara wali kan kak ngono eling pangeran se. Terus kangen pangeran terus istighfar. Nah, gue kan gak eling kasusem terus tangi. Wah utang wakai masalah kita tangi ya. Tak ngongkon pangeran kan asli nih. Jadi asline gue eling kasusem terus libat no pangeran. Pengiran dalam hal utang bu libatnya. Jadi beda, uang arah bakat wali itu beda. Jadi baik sih enggak pengiran. Buktinya sekali radio masalah kan itu ahli pengiran. Dari awal ini kan ada masalah, terus kepengen libat no. Ya, tapi ya apa, mas orang libat no demo gandul, ya apa maksudnya itu. Paham, dong ya. Aku ya? pinter, alhamdulillah. Kalau pakai Abu Les Rahimahullah. Mandi sapani wong fakido lo sapa man, ngapa lo njogo sapa man sapa kalimat dan ing pitung kalimat bahwa mengkotiman syarifun wong sing terhormat ing dawuh taala wal malaikat lan malaikat. Siapa yang hafal tujuh hal ini maka dia syarif, orang yang sangat terhormat ing dawuh wal malaikat. Jadi Allah yang mulia ana dene, malaikat mulia ana dene. Wa firulani pura sapa Allah, Allah dunung bahwa ing salah wong walau kanat mitra jabatil bakri senajan to kaya ombae Dipaham koyo apa lagi asal melafatkan tujuh hal ini insya Allah di sepuro. Wajib lan metu iso wong halal atau tato ahir manis itu at wae yakun nalar ono po hayat wa yakun lan ono po hayat dulu de wong mama dulu heran ape. Ya wong nak wes melakukan iki urip ya ape mati yo. Ape pokoke ape kabeh saking mus. Alula ayakula ayakula ingkat tidak itu lisan bismillah. Nomor satu pokoknya ngawitin melakukan ngelakoni popo metu Ya apa-apa sing ape kowe ora ngamen rokok atas Bismillahirrahmanirrahim iki ya ora. Wis iku mulane pentinge ilmu fikih. Maksude nek apik ngawiti apa? Lah apik iso wong Bismillahirrahmanirrahim jancuk kowe. Wah, ya repot apik nyolong bismillah ya ora. Maksud mulai pentingnya ulama ngono. Maksud hadisnya kalau memulai apa saja, tulisnya nanti nemu. Apa saja kan? Ya tapi ya disortir tapi ulama apa saja kan? Baik, mana perokokan aku rokokan, udah bismillahirrahmanirrahim. Barang ngetok orang dulu alhamdulillah. Repot, santri. Eh, Nah, Kedel wong ayu liwat bismillahirrahmanirrahim. Kari wis liwat alhamdulillah sembrono. Mulane ulama itu penting gue nyortir. kalau ulama ya repot. Ini kan kata Allah kulisain apa saja. Apa saja ya apa. Ya Allah mbahmu. Ya, gue ya, ilmune. Wasamnya itu saya singgah loro ayahku lain kulit saya. alhamdulillah nak baring alhamdulillah. Sadare gampang dadi wali ku gampang. apa apal tujuan itu wali. Wasali saya kula dari jaro ala lisani malayani. Kalau lumaku ala lisani apa berkorol ya ini kamu ora penting apa ma wong. Kalau lesannya ngomong sesuatu yang enggak penting langsung muni astau. Firuwa. Warobia ayahku ida dari filan kalau melakukan sesuatu ingin insya Allah. Wal khamisa yaqula inda taqbala nalikane madhep ile maring man ku fi'lun makrun suatu yang enggak disenengi muni la haula wala quwata illa billahi alil azim. Paman ya dadi wali kan sama ini kan sing kok lakoni bedino. Tapi kan piye ora ngomong-ngomong tok lesan tok ora mutu. Wasa sisa yaqula inda asabatu musibah kalau kena musibah muni innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wasabiah ini layak layak jalur abdin king set sopo wong selalu sopo wong ya ciri ala lisani fila ilwan nahar apa kalimat tu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah lesan kamu hati kamu selalu nengat ini nama la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wal makola ala sirotnya makola kang sepuluh anil Hasan al Basri anau Waktu pun di Taurat pun ibu dan tulis di Taurat ing dan Taurat apa kam satu asrupen apa lima berapa berapa rupanya ini Innal tak saat temennya cukup. Aksom satu ahrufin apa lima huruf. Eh jumalin, dikasih berapa jumlah. Maksudnya jumlah kalimat, ya, jumlah bahasa pun. Kan kalau huruf dalam bahasa nakun itu kan tidak menunjukkan makna berdiri sendiri. Tapi maksudnya lapan itu orang kok huruf seorang nakun. tapi huruf dengan makna jum, jumlah mana jumlah susunan kalam yang sudah musnad dan musnad i leh. Kok malah lagi nakun. Tapi syaratnya jadi wali itu nahwu. Jadi jadi wali keren wali orang itu sorot pemenang aku lama oleh sosoro wah kacau Inal hunya kan orang bilang pala ya puluh tuh itu nasoro yang suruh rasro. barang barang soro gue sisi doro pedribu Derban yang disebab macam lagi di kedua kandang yang mereka pala ya puluh contohnya nasoro yang dulu barang pala ya puluh contohnya langsung doro ya dribu kandang ini cuma nih. Singarang soro mbak macam malih bah mau sobat dulu langsung mendung. Panjang jadi masuk apa wes lecung, wong iki makan naik kamu kek. Dari wes lecung jenis, wong iki wajan dan. Ya banyak urip ya kono kadang ya ketulung kadang kepentok. Jadi seorang bisa ngarang soal ini. Jadi urip bisa ya sing ngene anak anane iku nek ketulung ya kepentok. Suwir tuh, kalau ibu bucu kan cuma ngono ya, nak tepak ya, di saya kena tepak di hujan hujan ini, ya, semua bedino, sesuai aku lino, loh, sesuai aku lino. Akhirnya alimah ya alamu, ilman. Akhirnya ngerti nantinya, aku agar berkir tulung ya kependok gitu. Sangger alimah ya alamu ilman, gue makomnya patah hayap tahu, patah oh, kau, serandu ini. Jadi seorang itu masih ngono-ngono ya, ngarang wali, jadi gitu. karena seorang ya dorong. Jadi kena konco aku serempet mengarah kita budi loroi. Iya lah bapak berdua bana sorok langsung. Wa salamata innal gunjala sak temene sugih kecukupan iktifa kese kecukupan bin nafaqati kelan nafaqo fil qanaati ing dalam nampa. Sebetulnya menjadikan kita cukup iku mergo kita kona nah, innal ghunyah fil kona ah yang menjadikan kita kaya atau cukup itu faktornya namun setunggal ini ku kona ah apa arti ini duit nak kira atau kona ayo rido tiga rido bilgis mati kelan jatah bagian pengko penge dan wa sukunil kol bilan tenangi hati indah ada min tinalikane orang orang bareng barang sing kulinani biasanya di duit lah di duit ya tenang biasanya ana ngopi ra ngopi ya tenang kowe terlatih hati tenang ketika yang biasa ada tidak ah, tidak Wa inna salamatalan saat temen selamat bin afatil lisan sangi afatil lisan yang dalam dosa. Kalau kamu ingin selamat kamu, ya Jadi miso ya ana sing krungu ya orang, kor. Jadi ora misoi wong kok di diser Gedeng wong. Dong misoi wong sitok itu, dosa malah misoi wong Indonesia. Ini nak tobat ya kudu bahwa saya mencabut semua perkataan buruk saya sama si A. Dengan ini tobat diterima, ya betul Oh, ora kok ngrasani ning ngeser bareng tobat. Iya, ora oleh kan ngono syaratnya tobatnya wong ngrasani misalnya kayak ngrasani Zaid di depan orang sepuluh, Maka tobatnya harus memuji Zaid di depan orang sepuluh, Enggak boleh terus kowe ngrasani Zaid di depan orang sepuluh, tobatnya mau ngandani wong si toh. Karena yang sembilan masih ingat kalimat kamu tadi. Ya mulane tobatnya yo ya, saiki kudu apa? Diser yo, ya. jadi nak kowe ngrasani wong, nak tobat kudu diser. Ya, omong nih, saya mencabut semua kebencian saya pada dia bahwa saya yang saya omongkan semua adalah bohong. Dengan ini saya tobat. Itu jadi saya. Jadi fair. Memang gitu aturan tobatnya gitu. Ya aturan tobatnya nih wong ya. Dia minta maaf atau kalau minta maaf malah menjadi fitnah Dewi Imam maka mencabut omongan tadi di depan yang sudah kadung deng dengar. Ya, di depan yang kadung dengar. Karena tadi itu kan bisa merevisi misalnya tadi ya. kalau enggak kan enggak enggak nyambung. Misalnya kayak ngerasani jahat neng Umar kalau jahat itu malik mau tau roh dewi. Coba tem kondo neng wong tak jadi ora aku mitnah. Tapi sih mbok omongi cadung yakin Zaid itu malik kan buruk. Persepsi orang itu kan pada jahat kan sudah bu. Maka kamu ngomong yang kira-kira didengar orang yang pertama kali tadi. Enggak kang, aku ngomong ngomong itu fitnah pasti aku, aku keliru tenan. Nah, itu pokoknya walhasil cara saya itu mengembalikan nama nama. Baik itu aturannya seperti itu. Makanya tobatnya orang sekarang lebih susah karena kalau kebencian kan bisa dimasifkan. Buat cara saya ini TSM terstruktur, oh, sistematik, masif. Ono ono ono gaul kabeh. Mana sekali wong soleh saya ini langsung soleh kelas A. Untuk sekali kebaikan ya masif. bukan. Wah repot. Saya malaikat nulis ganjaran ini ya yo repot tenan. Karena ini kakek ya no. Dulu saya mau gede uang kok. Uang sumpah sumpah ke dia terus nguatik, nguatik ngomong ngobrol aja dia bang. Wah repot dari dia. Ini sih pun kudu sepuro pemirang. Tidak usah jalur istisqo mengurangi hutan waktu saat melakukan pengumuman. Wa inna salamata lan sak temen selamat min apa tidak sab fil islati ing dalam negeri. Ayo furuji tegese metu an mukhalatatil khalqi saking nyampuri makhluk bil ingkita kelawan terputus sangka makhluk. Aja kok terputus kok makhluk ning kamar tapi HP-ne aktif iku ora iki jenenge. Bisa itu wong naik kamar ya, ini kamar itu dulu gambar pornografi, iso tukaran. Bisa jenis tukaran, bek tombol kan ramai. Kalau cek eling, cek cilik kalau mau sarang, sarang senangnya tukaran, belah belah. Angger isu senengnya kalau untuk tukaran. Mereka pulau lu seneng, logikanya untuk tukaran seneng. Jadi kalau mulai cilik itu seru unik, Jadi anggri isu itu melaku melaku yang belah, wong belah seneng tukaran. Oh seneng lu mama. Kalau pulau seneng roh logikanya ala seneng. Nyanyi aneh terus logikanya. Mana mari wong cerdas juga tukaran gue tenang. Terus tukaran teng belah itu suatu sing eh panjang kok kegiatan. Jadi itu biasa. Besok tukaran awal surkon kok tukaran mana ya. itu urut ya. Sementara itu nopo terbangun satu logika. Enak tukaran bapak abi anak ya, itu. apa kurang nurut anak kuat loh aku kan wong desa, wong desa aku relatif dua tiga. Wong desa kan umumnya anak randur bapak itu kualat. Nah, cara belah orang anak anak bapak randur anak itu kualat. Aku titipannya pangeran, terlantar apa? Malah anak itu nyentak, iya. Tapi aku seneng, itu satu ilmu menurut saya. Jadi kalau seneng, gue begini. Tapi kalau di luar itu, seneng kok tukaran. Tai logikanya saya. nah, saya malah tukaran terstruktur. Neng TV narasumber sampai narasumber tidur dari tontonan. Lalu saya lagi zaman kulo itu nih belah. saya ini kan enak harus sarana nih, dulu pakar be pakar tukaran dia tuh. Tidur misalnya. Kayak sering tuh acara misalnya dua kubu buat dua opor terus tidur. Karena kan aku tak TV itu, tahu tak dulu. Makanya terus logikanya kan seru. Jadi bahwa kan termasuk nanti saja gitu Kalau cara pantas sih seneng dulu om tukaran. Mau tuh tukaran, wong itu super logika ini Apa lah pokoknya. Seneng dulu dulu. Saya alhamdulillah sih lembaga kan. Ya negara dulu yang TV nyetel ya. Terdas diri, no. Wah, ada pakar hukum atau pasal, loh. Dengan pakar polling atau prediksi. Wong prediksi kok diperdebatkan. Wong jadi prediksi kok agak mesti terjadi. mesti Wis nopo. Tapi pangeran sange rohmani, mesti jadi rezeki. Sange ngapi ane pangeran. Mulai keluar ini sering sujud jadi orang si api ane. Terus pangeran sujud dengan si api ane, ada Ungu Ngono bisa jadi apa? Ya Allah, mana wong orang senang pangeran iki goblok-gobloke wong. Yang pangeran ada api ane. Kalau tak iling-iling dewe bab, pangeran di api ane. Wong ngono yo tetep sapi gitu. Bapak ini manggil isu ini sering ini ngopi. Ngopi teng, oh itu diso diso. Kadang di warung, kadang di santri. Sebenarnya saya kan usum SDSB, tombol. Forkat dari bapak. Jadi kiai kemangan uduk wis seneng. Tapi yo enak jadi kiai para pengira. Tapi saat ini nak wong awam besok-besok ngopi <laughs> tadi, apa tombokan ini mentok. <laughs> Jadi wes ngono cek pangeran nawani tobat kok penak. Ngawang dia ngono, wisu wis kopi pengen ngenteni berita ke Jakarta itu kan ana SMS. Kulo cek eling ngenteni teng pandangan niku wong ngenteni bis malam kok Jakarta. kok nomor SDSP sing men. Lah ngri alit kulo dijak bapak. Lha kok penake ngono mau ngenteni apa? SDSP. Wis ngono be pangeran dindene tobat kok penak. Jadi memang kita ini diajarkan nomor realita. Jadi semua nomor masyarakat itu semua. Maksudnya ingin itu semua. Nah, aku pangeran si Arab Arab tobat. Si orang api kan dia pangeran. Bung, wah pangeran yang mati kan nabi luar biasa. Saya ngambil langsung diganjar. Saya ngelak cinta ini. Tobat. Kudunya kan langsung biasa. Ya pangeran orang ngono. Seorang Nabi Musa Nabi ini, oh, tuntas. Yakin itu tuntas seorang Nabi Musa Nabi ini. Tapi Nabi ini Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sing dungo wa mahdi kaumi fa innahum layak. Lamu. Jadi cara Nabi cek sugeng roh ngono, enggak tekno Gusti menjeneng ora roh, diapakno orang roh. Ora roh bahasa kasare goblok gitu. Nah, ganti Nabi kan apian. Aku ora perlu apian ora nabi wae. Maksudnya Nabi sange apiane bahasa goblok itu alus. Barno wan Gusti panjen tiyang boten denger. Terjemahane ora roh. Yo goblok gitu. lho. Lah kene ora nabi kan mesti apa kira pati pas. Yo wis ora usah maksa koyo nah. Goblok mana nih layak alhamdulillah. Tapi nabi ojo waktu kok ngerti kan goblok, <laughs> tapi kok ngapian, ngono jadi dadi tetap tetep ya. Nah, gue ngantri mau kiai, orang perlu maksa sempurna. Maksa lah ya ora iso padha biasa wae ora usah. Maksa sempurna pada akhirnya ya ora Tapi nak Nabi ya bisa. Allah mati mi fa innahum itu kan nabi. Jadi kata orang terlalu sok suci, roh maksiat uji, roh maksiat menfonis. Wong maksiat itu mesti salah gitu, tapi tetap Allah harap harap toba, sehingga kita tetap berpengharapan. Meskipun ya kita selalu ingin nanti muka, selalu lah kita ingin nanti muka dengan cara yang baik fil hikmati ilmu ijazin. tapi tetap kita yakin nak Allah masih memanggil-manggil mereka untuk kembali kembali ngayatnya jelas kul ya ibadiyalladzina nasrofu ala antusino bala taqnatu min kayak apa tuh pengiran karuan wong salah kok tidak pengumuman lah taqnatu min rahmatillah dia putus asa sama rahmati Allah Allah masih mengumumkan bahwa dirinya inna huwa dan ya dong nukur aku akeh. Ayat apa baiknya Allah? Ya coba ayat ini harus tercermin dalam kehidupan kita untuk melihat orang lain. Wong salah wae Allah sing pangeran ngumumno siap nyepu. Jadi sing bodoh manusia ini kok main kok. Ya soal salah kita hukumi salah. Orang zina itu salah bisa besar. Orang korupsi itu salah bisa besar. Tapi kamu jangan mengatakan kalau itu akhir dari segalanya kan bisa tobat setiap. Tapi tetap hukumi salah, banyak salah orang hukumi. Nah, jadi kalau uang misalnya kecemplung yang sapi ten, dia beliputan najis. Kita omongkan dia beliputan najis. Tapi jangan kamu katakan dia tidak bisa mandi. Paham ya? Ya dia tetap bisa toh. Itu enak ya, umatnya kan jenak Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini diarani umatun marhumah, umat yang diwalah walasi. Itu mau kok tadi sih biar pas APE langsung diganjar, pas elek ijek dindani. Wa inal hormatan lan sakjane kehormatan ya kehormatan itu hormatan, fi roh syahwat ing dalam buah syahwat ya fi dia tegese ing dalam ninggal syahwat. Wa inata tamatu alan sak temne seneng tenan e kamalal intifa itu tegese seneng tenan sempurna ning alam manfaat lan fi ayamin tawilah ing dalam dina sing bener-bener panjang e kira akhirat ing akhirat dan nanti ing dalam swarga maksudnya seneng tenan ya sampe nek mlebu swarga ora ning dunya iku apa misalnya seneng ya sesaat susah ya apa kalau kita jadi wong yang ning paling tidak tahu bawa mau tenan jadi wong ino. Iku wae misalnya wong liya darani kowe ino mbok tinggal ngopi rokokan yoda, dah damai. Wong liya darani kowe pengangguran, urip ora di duit pengangguran. yang nggure omah rokokan jelas manuk cuitan yoda, damai. Paham ya? Tinggi ane numpak alpat kadang malam mikir kritik, ya saat ya nggure omah mbek rokokan. Pangeran ora kurang coro, cara bikin bahagia. Ya yes, nomor ane rausah, sebelah sebelum wong liya wis ra usah, nek pangeran, damai jadi wali mbek melarat sithik-sithik ora masalah. Aja kok melarat gak wali loro, melarat gak wali. Wa ina sabro lan tak temne sabar iku fi ayamin qalila. Eh ala masya fi ila wa milit. Kese sabar nglakoni berate nglakoni perintah. Masaku berate nglakoni perintah. Sholat subuh subuh aja panjang biar berat. Wa tahammulil marozi lan nanggung barang sing berat. Kalau yang rumah tanah uyo repot, rumah bujuk cerewet uyo repot, jadi sabar ya. Dibangke duda malah izin, paham ya? Mengantu si cerai rasa pegat. Dia nambahi harga diri bujo ya, ya. ayo. uang di bujo cerewet, kira di bujo gagal di. Oh gagal di bojo, kecelok di bujo Kan jadi lanangan pantas, payu ya, rasi Nah, tapi nak misalnya bojo cerewet, pegat, status semua sini. Gagal, gaung duda gagal. karena nak bujo cerewet, anggap aja tetap penyeimbang, apa? <laughs> Permenangan cerewet aja demo, demo itu bagus kan unjuk rasa jadi pendapatnya dia terungkapkan hmm. yo kita mau yang apa ini aspirasi boyo di ilmiah ya uwe jadi nak bujum cerewet itu tulis anggapnya aspirasi nggak mau tulis mas supaya saya bisa mengingat gue lagi <laughs> izin ini radhi izin ya alhamdulillah jadi jenis uang apa Ya, nah rati isi ya berarti ngono sing lanang ya rati isi. Mergo pangeran gawe pasangan sing sejen sejen. Ya, ora hobi bisa ya hobi isi tak terus. Wata ibat ya kita ya isi ning bujum kaca sing lanang ya. Yang bodoh kacau nih, saling nyalah no bener aku. Mana no lama kerja mau bujuk nih istiqo es tuh Jangan ke pasangan sejenis pasti saya tidak punya salah. <laughs> aku yang ngarah, merasa bener. Aku kurang apa nih? Hujan ngujari ya aku. Ya kurang kayak wong tonggo-tonggo sih mobil ke orang, <laughs> Kadang ngelanang ya goblok. Kamu kok aku kurang nih? Ya karuan kurang akeh. Bocah kok gobloke ngono kamu. <laughs> Wong karuan bojo banding-banding tangga nih, tanggane dadi mobil omahe keramikan kowe tetep marah paling tak kok malah. Aku kurang makan. Kurangnya ya kayak kena disebut. <laughs> Kan kula ngelola bojo terus pindah baru kayak delok untuk aran kula umpen. Ini kula dia saya agar karena ngaji subur. Kan kula rumah akrab tonggo-tonggo belah. Rumah akrab kan. Kula termasuk Gus yang paling akrab untuk tonggo-tonggo belah. Nggak sempurna gue kula. Bertukaran mesti kula. Kula Gus nganti tadi ya akrab tua-tua. Iku mari cerdas untuk tukaran cuma. Mereka kan adu logika. ya? Nah, saya kira aku dulu serapan terus dulu negeri TV ya, untuk ya kan sono lembaga tukaran TV pintas ya, nol. Cuma ada yang pinter gitu ya, ya tukaran TV, Tapi kan produknya tukaran terus ini sini. Seneng dulu dulu. Tapi ya rasio suwe, mari hati atas rasio suwe. Lima menit. Ya ini dulu film-film hantu seneng. Hiburan. <laughs> Gue nasab bro, gue paling seneng gue film. Gue ada juga ribut juga. Gue sejalan nggak lari, bisa juga film bantu. Jadi gitu aku langsung ke kangelan. Oh ya udah tak genteng ya. Oh ya udah tak genteng. Kalau nah itu langsung aku dulu yang asli ya. Jadi kangelan ya. Sudah nih TV wae. Dewi ya, pengiran di Afian, itu pengiran di Afian. Dia ya, ngehantu, saya gawe film, jurah roh hantu. <laughs> film roh hantu, ya kok jadi rezeki. Api antrean pengiran itu, itu. Gini ratu royalti ya. ya. Oh ya, pengiran api antrean ya wah Sematur rumah gusti ya. Kita selaka alhamdulillah membeli di sejarah di Wajika Wadimi. Contoh, pengiran. Pengiran, pengiran. Ada hantu ya payu, adol opo ya gak Ada omong ya. Pengamat-pengamat ngamati opo ya jadi ya, rezeki. rezeki ini ya barokah. Terus mau balik, ana wong ya niru iku ya terus jadi rezeki ini, Dari tiru meniru napa? Sebenarnya tenan, jadi kau lain awal wis tenan. Bener saya dinari, nak wiridan dalu-dalu kafani fakron an aku nalaka abdan, wa kafani izan an takuna li masyur muridane Sayyidina Ali. Gusti kula teng donya pun puas, mergo pangerane jenengan. Kula teng donya wis puas mergo kawulane jenengan. Sayyidina Ali muridane kafani izzan antakuna li rabban wa kafani fakhran an akuna laka abdan. Kula pun teng pun tak puas kula. Mergo dadi pangeran jenengan. Jadi pangeran sing super sendiri, jadi kawulane dat sendiri. Sedina nggak terus kalau nus anut seneng jadi pengiran ya ada jin ya jadi rezeki ada hantu ya jadi nopo ada lomong ya jadi itu ya ada lucu kan, ya jadi ya, zaman akhir ya Allah ya Allah enak. Ya marat kok daftar negara ya jadi rezeki. <laughs> Marat legal. <laughs> marat legal formal. <laughs> ya Allah pengiran di abi ade so Allah Rahman Rahim tenan dan tenan itu eh, hebat tenan pengiran jadi kita dua pengiran hebat di nabi hebat Pokoknya kena teman aku ini. Wena sobro lan sak temene sakit saya dalam asa ila amri ing atase repote nampa perintah wa tahammul marosi lan nampa barang sing berat wa anis dina bil manahi lan nyabari ngeduwi barang-barang sing dilak ku mau fi min qalilah ing dalam dina sing sithik. Maksude kue sabar wae ninggal dosa. Toh paling banter yang dunia mau sedih. Sedih Maksudnya Imam siapa uh, Hasan Basri tawi sinten iya Hasan Basri murid Siti finali iya. Kue tenang wae nih dunia. Mau mati masalah tenang wae. Toh paling biayamin kali ilah yang dalam dina sing sithik sedihnya yang dalam malam.